Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, Teknik dan Montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. sebagai Cempaka, Lanti sebagai Ningrum, Norman sebagai Kayan, Margaret sebagai Diahwari, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. segera meninggalkan Bukit Angker itu dan kemudian ia melakukan semedi untuk memohon petunjuk agar merintangi angkara murka dari nenek Ranggis. Juga diceritakan, cempaka yang tiba tidak jauh dari kaki Gunung Salak bertemu dengan sekelompok penduduk desa yang tengah mengusung seorang laki-laki yang tewas dan ditemukan di pinggir sungai Sedani. Kemudian, Cempaka berusaha untuk menyelidiki kematian dari laki-laki penduduk desa Manglit. Itulah dia teman kami yang telah menjadi kurban dari wanita-wanita liar yang kini agaknya bermukim di seberang sungai Sedani, di sekitar kaki bukit Gunung Mangun. Tubuhnya sudah menjadi lembab seperti ini. Agaknya sejak semalam ia berada di sungai. bagian punggung laki-laki ini. Tulang-tulangnya menjadi remuk. Serangan Aji yang menewaskannya begitu lebar. Hampir seluruh bagian tulangnya remuk. Agaknya hanya kekuatan Banyu Cakrabuana yang dapat menyebabkan luka seperti ini. Uh, uh, bagaimana, Nyai? Bibi Ulan berada di sekitar tempat ini? Uh, Nyai. Oh, iya. Uh, ada apa, Paman? Ah, bagaimana? Apakah Nyai menemukan sesuatu? Dugaan Paman benar. Luka ini dibuat oleh kelompok wanita itu. Kelompok wanita pimpinan Nyai Kembang Hitam. Mereka sangat ganas. Sebaiknya Paman memerintahkan para penduduk untuk tidak pergi ke sana. Berusahalah untuk menghindari mereka. Hmm. Baiklah, terima kasih paman. Uh, mau kemana Nyai? Dan ah, uh, siapakah engkau ini sesungguhnya? Namaku Cempaka paman. Oh. Uh, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Di manakah aku dapat menemui mereka paman? Uh, heh, kau kau akan ke tempat itu Nyai? Iya, iya paman. Mudah-mudahan aku dapat menghentikan angkara murka mereka. Tidak mungkin, Nyai. Mereka adalah wanita-wanita yang ganas dan jumlah mereka pun tidak sedikit. Sekitar 50 orang. Tidak mungkin, Nyai. Apakah yang Nyai andalkan untuk menghadapi mereka? Hmm? Hmm, baiklah. Jika Paman tidak akan memberitahukan saya, saya akan mencoba mencari mereka hingga jauh ke hulu. Ke hulu Sungai Sedane. Dan pastilah sungai itu berada di sebelah utara, dari arah mana tadi Paman datang. Permisi, Paman. Hup! Cempaka melompat tinggi dan sambil melayang, ia melancarkan serangan Aji Banyu Agung ke arah kolam kecil yang berada di halaman pondok itu. Hiya, hiya, hiya! yang jaga Dewa Batara Mengapa bisa begini? Air kolam ini, air kolam ini. Oh, air kolam ini membeku, dingin. Oh, siapakah sesungguhnya wanita itu? Eh, tutup mulutmu. Jangan sembarangan bicara. Tidak. Dia pastilah seorang peri yang baik, seorang dewi yang diutus Dewata Agung untuk memusnahkan wanita-wanita jahat itu. akan menyusuri sungai ini hingga ke atas sana. Kasihan sekali para penduduk yang lemah itu. Jika aku tidak menunjukkan kemampuanku, mungkin ia akan menjadi gelisah dan khawatir dengan kepergianku ke tempat kelompok perguruan kembang hitam. Atau jika tidak, mungkin saja ia akan mendugaku sebagai sahabat mereka. Aku akan naik perlahan-lahan hingga ke hulu. saat ini ada bersama dengan Kanda Purbaya, tentu akan lebih enak lagi untuk mengambil keputusan. Hmm, aku khawatir jika kelak aku berhasil Pusing dan mual Kembali seperti beberapa hari yang lalu di Keraton Sunda. Tubuhku, tubuhku jadi lemah seperti ini. Sebaiknya aku beristirahat saja sebentar, seperti dahulu. yang tiba-tiba saja merasakan pusing dan mual, terduduk lemas di rerumputan di pinggiran sungai. Kepalanya terasa pusing, pandangannya berkunang-kunang. Untuk itu, ia segera merebahkan tubuhnya. Bibi? Hmm, bukankah engkau Bibi Cempaka? Bibi Cempaka? Apa yang terjadi dengan dirimu, Bibi Cempaka? Di manakah Paman Purbaya? Oh, uh, uh, sebelum aku tidak sadarkan diri. Sepertinya aku mendengar suara seorang bocah. Oh, kaya. Heh, kau dengar pertanyaanku? Uh, ya, ya. Aku, aku kenal dengan anak itu. Apakah benar engkau adalah Cempaka, bermain studi dari Prabu Purbaya? Cempaka tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia tidak tahu harus menjawab bagaimana dan cempaka yang menyadari bahwa ia berada di dalam sarang wanita-wanita liar dan ganas, segera saja berusaha untuk bangkit. Akan tetapi... Oh, oh celaka. Seluruh kekuatanku lenyap. Oh, mereka pasti telah menutup jalan darahku. <laughs> Kau terkejut, Tuan Permaisuri. Nah, itu Kak Warih datang. Oh, Wanita itu sudah sadar, Ningrum? Iya, Kak Wari. Dan kelihatannya benar. Dia adalah musuh dari Nyai Guru. Dia adalah cempaka permaisuri Prabu Purbaya. Di mana anak itu? Bocah kecil yang mengenal diriku. Kau tidak perlu merepotkan diri mencari anak itu. Hm. Apa yang terjadi pada dirimu? Hingga kau tidak sadarkan diri. Agaknya aku dapat membebaskan diri dari totokan yang melemahkan diriku. Hei, Aku bertanya pada dirimu, apakah kau ingin aku robek mulutmu? Cempaka yang mulai merasakan tenaga saktinya kembali bergolak, mencoba menerobos jalan darahnya yang tersumbat oleh totokan salah seorang murid Nyai Kembang Hitam. Karena Cempaka terus memusatkan seluruh kemampuannya secara diam-diam. Hei, aku bertanya padamu, apa yang telah terjadi pada dirimu? Ah, setan, kau agaknya memang perlu mendapat pelajaran. Kalian kira akan mudah untuk menawan diriku? Di mana Nyai Kembang Hitam? Suruh dia keluar untuk melayani diriku. Sekejap saja, hawa dingin telah menyelimuti arena pertempuran di kaki Gunung Mangun. yang kau perbuat dengan adikku. Ranti terbunuh. Darmi terbunuh. Balaskan sakit hati mereka. Terjang terus wanita pembunuh selara kita. Mengebohkan mereka semua. Kepandaian mereka sangatlah hebat dan sama kuat. Ah, tidak ada jalan lain. Aku akan menghadapi mereka dengan senjata saktiku. Warangka Kujang Pusaka. Hop! Untuk beberapa saat, wanita-wanita murid perguruan kembang hitam tersentak ketika melihat kemunculan sebuah senjata pusaka di tangan Cempaka secara tiba-tiba, sebuah warangka pusaka yang memancarkan cahaya kebiru-biruan dan memancarkan perbawa dingin yang sangat menusuk tulang. Lihat Kak Wari, senjata itu tiba-tiba saja muncul di tangannya. Pusaka yang sangat hebat. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyerangnya dari jarak yang jauh. Lontarkanlah senjata-senjata rahasia. Kita akan menghabiskan nyawa wanita itu di tempat ini. Sebagai persembahan kita pada Nyai Guru. Serang wanita itu! Iya! Seketika itu juga, tubuh-tubuh wanita yang berada pada jarak tiga tombak berkuningan terlempar oleh kekuatan yang sangat hebat. Saja mengamuk, melemparkan beberapa murid kembang hitam yang berada di dekatnya. Dan beberapa saat kemudian, murid-murid kembang hitam yang tersisa sekitar 20 orang masih mengepungnya. Tetapi tiba-tiba saja, Cempaka merasakan kembali hal yang tidak dimengertinya. Kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Rasa mual mulai bergolak di dadanya dan tiba-tiba saja tenaganya mulai tidak dapat dikendalikan lagi dan sebagian tenaga dia entah kemana tiba-tiba saja telah lenyap. Hal tersebut tidak luput dari perhatian murid-murid perguruan kembang hitam. Karena itu, tiba-tiba saja, tanpa mengenal rasa takut lagi, Warih melompat, menyerang Cempaka dengan pukulan-pukulannya dari jarak satu tombak di hadapannya. Cempaka yang telah kehilangan pengamatan, tak dapat lagi menghindari serangan tersebut. maka yang terpental jauh karena pukulan Diahwari berusaha untuk memperbaiki kuda-kudanya. Tetapi ia tidak mampu lagi menguasai dirinya dan kembali pukulan Ningrum menerpa pundaknya. Jangan, Wari! Uh, ah, kau, kau juga menghalangi aku, Ningrum. Jangan berlaku bodoh, Wari. Suami wanita ini Sebentar lagi pasti tiba di sini. Jika kita membunuhnya, kita akan kehilangan pegangan sekaligus senjata. Diah Warih belum juga menurunkan tangannya. Ia masih terlihat berang dan bernafsu ingin membunuh cempaka. Kisah selanjutnya, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah dan ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.